dan kajian buka Quran surat Al-Isra ayat 7 terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Saya sekali semuanya sekali. Al-Isra ayat 7. أعوذ billahi من الشيطان الرجيم ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha فإذا جاء وعد الآخرة وعد الآخرة ليصوم وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتب وتتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن أطلقوا أدتم أدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً Sadaqallahul jika kamu berbuat baik, jika kamu berbuat baik dalam kurung berarti kamu berbuat baik bagi dirimu. Dan jika kamu berbuat jahat, hati-hati maka kejahatan itu pun bagi si pelakunya, dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Robmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Nauzubillahi min dalik. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah. Segala puji bagi Allah yang memerintahkan kepada kita untuk memegang teguh nyekedeleg tipe perekat orang Sunda bilang mah. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami habdillah. Segala puji bagi Allah yang memerintahkan kepada kami semua untuk iktisam. Di ayatnya waqtasimu bihablillah. Alhamdulillah dibaca barusan Al-Qur'annya. Wal ibtiadi anil adatil jahiliyah dan dengan membaca Quran lalu faham lalu kita mampu mengapakannya itu jadi kebaikan sehingga kita secara otomatically secara otomatis keluar dari zona out of the zona yang namanya kejahiliahan maka lawan hijrah itu jahiliyah. Syahadu la ilaha illallah ar-Rahmanir Rahim. Kita bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wa syahadu Muhammad Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhirihil anbiya'i wal mursalin. Kita bersaksi walaupun tidak pernah ketemu bahwa ini jasa Rasul dengan kebaikan yang pernah ada ketika hidupnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid bertatap muka bermuajahah dalam resonansi dan frekuensi yang sama hanya mengharap ridho rahmat karunia dan magfirah dari ilahi itu jasa seorang nabi bernama Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad ayat tadi memberikan stimulus untuk kita tetap berada dalam kebaikan supaya dengannya kita bermanfaat di samping bagi diri kita pun bermanfaat bagi orang lainnya. Tema kita sore hari ini. Jadi hati Hatimah tidak bisa memungkiri karena zat yang paling jujur, software yang Allah ciptakan itu namanya hati. Maka kalau ada masalah sulit diselesaikan, setelah nanya ke sana kemari, tapi sulit disimpulkan, istabti nafsaka, tanya dirimu. Kata Nabi, malah uh, eh, tak mayuri buka ila malah yuri buka kalau ragu tinggalkan. Ini kan banyak sekarang kasusnya galowers galowers nih ya, jojoba jojoba yang sulit mengambil sikap ya teh ustad dulu tong da istihoroh mah dekok tarang ya teh tapi tidak menenangkan wae ya udah tinggalkan sederhana kalau semalam di penyawangan ustad saya teh udah hijrah sekarang teh tahu kebaikan dari efek tidak berpacaran itu menenangkan tapi hasrat tidak bisa dibohongi dan dibohongkan lebih baik menghindari fitnah daripada mengikuti hasrat walaupun fitrah ya lebih baik menghindari fitnah daripada mengikuti hasrat walaupun fitrah maka menikah ya ustad untuk menuju itunya gimana biar jadi kebaikan dan bermanfaat bagi saya saya bilang niriwuh atuh keruan awewena tanya bogoh teka orang teh ini ganti diri eta teh hadis Nabi tahu yasir wala tuas permudah jangan dipersulit perempuan juga sama tong terjebak mitos misteri nu atos-atos sehingga banyak mempending kebaikan yang mestinya kita lakukan lalu pagojod apa itu pagojod ya berkutat di sana terus padahal faida farobta bangso setelah selesai satu urusan kerjakan urusan yang lain karena hidup adalah lahan ruang untuk kita berinvestasi yang berarti untuk kita banggakan di Mahkamah Konstitusi nanti miskola rotin, khair itu kebaikan-kebaikan walaupun sebesar biji debu kita tumpuk-tumpuk kita e, kumpul-kumpul untuk jadi hisab kita ringan Pemayakmal, miskola rotin, khairayyar maka hati-hati kejahatan untuk pelakunya kebaikan pun untuk pelakunya maka beribadahlah karena Allah jangan karena oleh oleh karena dan karena oleh-oleh kita mah suka euforia dengan banyak ya suka apatis dan pesimis dengan sedikit padahal nggak ngaruh niatnya yang Allah lihat maka jangan merasa terasing kalau berbuat kebaikan nah, kebaikan mau untuk kita bukan untuk Allah Ustaz uh batur cenanya kehadean teh udah makan ngaji ge kudu silih sampernya sok ngaku lah ayo ngaji Ustaz Epi wah hujan kia Ustaz nangke bawa datang terus teu datang urang huguma mah ka ciri moal mah ka kamera efek teh pikiranna poe eta mah kabeh sama jadi kosong atuh masjid teh hati-hati jangan terjebak saya dulu terinspirasi oleh seorang orang tua ibu-ibu Maeroh namanya awas Maeroh nu orang Tasik teh ah. rubah sahurup, ngepekna seumur hirup Maeroh Mawarijo hurufnya harus jelas. Dia ngajak masyarakat karena wilayah yang ditempatinya kering air waktu itu. Lalu yuk orang yang cai ke gunung yang di seberang sana dua bukit kita lampaui. Eh, iraha angus, na nu apatis, nu pesimis. Tapi Maeros telah berusaha mengajak tidak ada yang mau, dia bawa cangkul sendiri. Akhirnya singkat cerita, loloslah dia membuat saluran air yang manfaat bagi yang lainnya sampai dapat waktu itu musim kalvataru Keman Soeharto itu ibu-ibu yang dari Tasik yang masuk TV itu luar biasa tak orang malah lamun geus nu asup TV kakara tipasi karena kita mah manusia plagiat eh kan saya pernah cerita di sini ada seorang tukang beca karena kebaikannya luar biasa memberi manfaat kepada yang lainnya dengan ikhlas hatinya jadi curhat tas si tukang BCT panggil di mujahidin sadepi Da bagi Allah mah ada yang nggak mungkin ya betul hanya doa yang merubah takdir saya teh ingin umroh cina terus tapi nggak punya duit Da umroh malain ku duit ku niat saya teh udah niat belum sudah sok nabung sapoe seberapa sajuta sapoe bulan harap kayak ini oh hore Ari ngahaya tong kagok nya terus ikut manasik dan manasik mah gratis nggak ke jalan suci memuat tanah kayak kalau teh di pelong ya jelma yang ke tanah suci tapi kau nggak ke jalan suci memuat tanah kan Allah teh kar kan Allah teh karunyaeun akhirnya diinditkeun terus trik percepatannya kumang Ustaz Epi mang ikhtiar perbuatan rezeki mah kejutan sok tulis bising ngekieun status ya, quotes in the day ikhtiar perbuatan rezeki kejutan hanya doa yang merubah takdir maka packaging seluruh harapan hajat cita-cita keindahan lempar ke langit di sepertiga malam jangan bicara cinta setengah mati kalau tidak pernah bangun di sepertiga malam jangan bicara bangun rumah tangga kalau malas bangun pagi ya rezeki itu ada di pagi hari makanya dibungkus ke doa dilempar simang sujudnya dilamain memohon kepada Allah ya Allah malah sok ngepel masjid bari melong gambar Ka'bah ya Allah kapan aku diundang ke rumahmu yang digambar itu ya Allah la ta'khudhu sinatu wala naum Allah melong dan Allah maha kaya tapi mang kudu punya amal rahasia dan rahasia ama ninja aja punya senjata rahasia dia bilang naon cep epi cenah rahasiana mang naon enak profesi abeca ruas orang teh sugan tukang beca yang umroh jauh Tuhan tong pesimis mang. Mang harus punya amal rahasia, miracle giving, sedekah mang. Nah, nu kudu disedekahkeun dan sapoe gengan menang 50 75 tong pesimis. Mang teu kudu ngaganggu duit omset hasil mang narik, tapi mang harus liburan satu hari. Cep mau liburan sapoe teh kumaha beas budak nyata nu jatah ke liburan sehari mang nyisipkeun 75 kali seminggu dibagi seberapa biar mang bisa libur tak libur nanti tong dipakai libur iya pake ngabeca we tapi digratiskeun wanieun sigana mang-mangna budak monreker wanion cenah kaharti meureun lah akhirnya dia hari Jumat mang kalau pengen percepatan hari Jumat sedekahnya berkah bagi yang lain manfaat bagi emang ngomong emang buka hajar pengen e, umroh ya bismillah CPP ya, ah di Jumat isuk cina semangat dia jadi jatah hari itu sudah ada dikasih ke istrinya atau nggak ganggu bapaknya bapak tetap rek jalan tapi poe mah mau nyokot duit jadi sedekah penumpang yang mau kemanapun pergi diantarnya jadi mau yang ulin gratis tepungan mang entis poe jumaah di rumah sakit Muhammadiyah kayak dibere potona jelema jelemana daripada naik bandros mayar ya. itu bertahun-tahun nggak beca tapi yakin Allah nggak pernah tidur Allah nggak pernah salah miracle apa yang terjadi satu ketika Allah mentakdirkan ada seorang dokter yang akan operasi gawat darurat mobilnya kempes harapun si mang ngetem kempes saya teman jana ku Allah dikempes ke otomatis karena gawat darurat mang antar saya ke rumah sakit set diantar ke, diberi 50 ribu entong cep jangan non mang miskin sombong piraun ge eraeun sanes sombong abdi gaduh hajat abdi gaduh maksad abdi gaduh niat dengan cara seperti ini sawengke dongeng nemancap itu ngoperasi weh pasien karunya singkat cerita Si dokter beres ngoperasi itu nungka pikiran teh si emang we. Mulai nih gelombang berfrekuensi. Ah ya tukang beca nukie pang sombongnya versi on the spot. Di antara tukang beca. Akhirnya pas si dokter ini low session, dia bersepeda. Sepedanya titipkan ke warung, pura-pura minta diantar. Ninggangna di hari Jumat nih, si Mang tetap pada prinsipnya diberi 200 ribu ditolak sampai akhirnya si, si dokter ini ngobrol mang ay, mang hayang naon sih ngesang, hirup nggak beca sadepi kan sok ditanya ustad muncra mati hurei wae ngabodor wae naon sih ayo eh, ustad di sok ngabodor tangan tanyakan nggak tukang beca eh, di mana tukang beca sok nggak tara <laughs> Pekte si Mang Beca teh diinvestigasi ku si dokter teh apa alasan dia tidak mau menerima ongkos pada hari Jumat dikontrol teh imahna asup gang ah segede ieu mah gede mihrab mah ukuran berapa ke berapa bocor anaknya tiga istrinya satu udah mau mungkin istrinya tiga anaknya satu makan nggak beca ya mang rekikituan wae hayang naon mang teh abdi teh 102 tahun cep nggak beca cina jumat mang gratis we dokter rek artis ge kumang digratiskeun ayo mang maksudna naon mang teh yang umroh cenah kuongkos mah muaka bedag tidak akan tercapai tidak akan tergapai ya sugan we ya keajaiban oh gitu tak dokter mulai ngerti iraha nya aya macet ayeuna ge angkat cenah naik beca ah sok ka mana karab cenah geus paspor bawa barudak kabeh ukur hayang umroh mah bawa jeung istrinya ternyata tabungan kesalehan berupa sedekah walaupun bukan dengan uang selama dua tahun itu terakumulasi everything semuanya lalu jadi wujud sebuah harapan dan mimpinya tercapai ia didongengkan jadi kisah motivasi dan inspirasi semenjak ini didongengkan kabeh maruli beca tak orang mah gitu nya si mang mah seberat tahun nggak beca nanti orang mah karek kami mitian umroh ente mulas bitisnya teteh maka Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik? Ayun hayrun nas ya Rasulullah?" Kaitan dengan tema kita pada sore hari ini. "Ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik? Khairun nas anfa'uhum linnas." Mereka yang bermanfaat bagi dirinya lalu bisa bermanfaat juga bagi yang lainnya. Hati-hati dengan kalimat manfaat karena ada satu ketika manfaat kalimatnya muncul jadi nggak enak karena diawali dengan azaz. Azas mang ah saya menjelma asas manfaat. Artinya orang itu dimanfaatin. Ya. Banyak orang yang Kemudian frustasi, sakit hati gara-gara selama dekatnya merasa dimanfaatkan. Entah itu hubungan pribadi, perasaan, ya lalu ditinggalkan. Kan banyak yang ungkapannya kayak gini di statusnya. Sok dah saya sok kepo nya. Ya, banget-banget galau ya ayat kata-kata jamaah kalimat nakil So aja kau mau mengejar siapapun yang kamu kejar ya tapi ketika kau lelah mengejar dia yang kamu kejar, ingat ada aku di belakangmu yang selalu menunggu, yang menanti dengan perasaan sakit ini nyeri itu. Ngacana wae nyeri mau jadi pelaku. Ya, yeah, tong gitu hirup mah kudu ikhlas. Berarti kita teh lain jatah orang, lain jodoh orang, lain milik orang, bukan rezeki kita. Allah tahu yang terbaik buat kita. Mengapapun pun yang diberikan harus karena Allah ketika dia meninggalkan ikhlas saja. So, dari rukma pilihan life, is a choice. Lamun can bisa ngabagi undangan, nyari undangan can. Berarti can jodona. Mun can bisa ngabagi undangannya. kudu ikhlas narima undangan. Terus sing datang, sing hatete sing ikhlas, sing tulus datangi. Berarti dia teh masih ngaku dulur ke urang. Nggak ngacak-ngacak jupa-jupa tapi na Ojeng baso tahu dibahe-bahekun catering karena dendam entong eh teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah berarti dia bukan yang terbaik buat kita hidup kalau beli, belum bisa membagi undangan ya narima undangan terus datang ya minimalnya nyumbang lagu kandas lah epitamala gitu perih entong didinya wae ah Kitanya mestinya ulil aidi wal absar, menciptakan karya nyata yang bermanfaat bagi yang lain. Ketika kita banyak manfaat, Allah cintakan apa yang kita cintai sebelum kita mencintai Allah, kita cinta akan itu, tapi setelah kita kembali mencintai Allah sehingga bermanfaat hati ini untuk Allah dan Allah berikan kemanfaatan perasaan ini sehingga Allah cintakan rasa-rasa yang kita cintai sebelumnya, Allah cintakan kepada kita. Ingin dirindukan, rindukan Allah sang perindu karena Allah sang pencemburu. Kalau kita merindukan selain Allah, Allah siksa kita dengan kerinduan-kerinduan yang tidak perlu kita rindukan. Maka rindukan Allah. Nanti ketika kita asik merindukan Allah, Allah rindukan siapapun melihat kita. Ini rumus-rumus yang jarang dibagi. Aslina, cobaan. Bercinta dengan Allah. Karena cara bercinta yang paling asik itu disujud. Maaf aku tak mengejar fisikmu dan wajahmu selebihnya cintamu tapi aku mohon aku pinjam namamu untuk aku diskusikan dengan Robku di sepertiga malamku karena hanya doa yang merubah takdir dari aku rasakan itu Allah nggak berdusta maka khairun nas anfa'uhum limnas dan cinta terikhlas adalah menyebut nama orang yang kita cintai tanpa dia tahu kita sebut namanya di dalam doa kita Siapa orangnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun Rasul pernah bermuram durja ngahuleng kieu. Jibril pun datang. Set. Ya Khalilullah, eh kekasih Allah, apa yang kau renungkan? Apa yang kau khawatirkan sehingga wajahmu tampak sedih dan bermuram durja? Ingin Jabal Uhud jadi emas? Enggak. Kuota beak. Untuk dacan ayah sosmed nauge naon atuh ngalamun ke naon ummati kita umatnya ummati kita umatnya ummati padahal kitanya belum ada Rasul tuh kadang cintanya bertepuk sebelah tangan tapi ingin hidupnya bermanfaat sehingga panjang umurnya berapa abad yang lalu Rasul wafat dijemput malaikat maut Ijrail tapi namanya masih kental karena hidupnya bermanfaat. Ikhlas orang yang mendoakan yang tidak tahu dia kita doakan. Ummati, ummati apa yang dikhawatirkan dari umatnya as-salah. Salatnya. Dia merasa bisa kita berkumpul di masjid hari ini maka kaitan ayat tadi dengan kebaikan itu berkumpul di masjid siapa yang membaikan kehidupan kita hari ini nabi kita Allahumma sholli ala Muhammad maka saya suka pengen nangis ya kalau lagi sendiri gitu denger lirik Rindu Rasul tuh ya. Yang dari Bimbo itu dalam banget itu. Rindu kami padamu ya Rasul. Rindu tiada terperih. Why? Berabad jarak darimu ya Rasul. Serasa di kau di sini. Setiap adan disebut namanya, setiap sholat disebut dalam tasyahud di sholat kita. Pada umurnya tidak panjang, tapi umurnya namanya panjang. Itulah panjang umur, bukan umur fisik jasadnya, tapi hidupnya bermanfaat. Maka Nabi khairun nas ya Rasulullah, ayun khairun nas. Siapa manusia yang terbaik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang tidak asas manfaat tapi memberikan kemanfaatan. Ada paku satu di tengah jalan diambil dimasukkan ke tempat yang proporsional karena berpikirnya visioner kalau paku ini dibiarkan bagaimana kalau ada ibu hamil lalu dibawa oleh mobil lalu mobilnya menginjak paku itu mestinya selamat karena bannya gemos lalu melahirkan di sana dan anaknya meninggal karena tidak tertangani dengan baik dan semestinya ini silaturahmi dalam Islam ngambil paku di jalan itu bagian duri bagian daripada 70 cabang keimanan yang harus ada. Artinya dakwah itu bukan hanya cerita tapi charity, empati dan peduli. Tidak hanya dakwah itu bukan ceramah seperti ini. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu menjadi pelopor bukan jadi pelapor. Dakwah itu menyayangi bukan menyaingi. Dakwah itu membina bukan menghina dakwah itu mengajar bukan menghajar, dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi apalagi selfie. Tenanaon ngananaonan. Ya. Rasul banget gitu loh. Rasul mah orang buta Yahudi dihuapan bari ngomongkan coba. Ngomongkan goreng kanu ngahuapanana coba munabina nabina Ustaz Epi harita. Ngeus lolong ngomongkeun urang bari orang teh keur ngahuapan jigana sendokna diganti ku singkup sanguna diganti ku kesik terus kena ge diseret nabi mah enggak hamba weh apa tuh si Muhammad bari dihuapan teh nurus tunjungnya tapi nabi enggak karena saya yakin kata Rasulullah aku dapat manfaat kemudian tidak harus hari itu kontan cash and carry Rasul wafat diganti sama asistennya sahabat yang lain ternyata kan jelema mah responnya beda ya eh nu kehe langsung spontan ternyata ngomong wae ternyata cara nyuapinnya nggak enak rubah nanyain orang itu kemana yang biasa menyuapiku dengan tenang dan nyaman itu orang yang senantiasa kau ceritakan kejelekannya kau jelek-jelekin dia padahal dia tidak pernah berbuat jelek dialah Muhammad Rasulullah SAW ngedrop atuh Hah? Bertahun-tahun dia menyuapiku. Aku ceritakan kejelekan dia. Aku fitnah dia. Aku gibahi dia. Dia yang menyuapiku selama ini. Dia di mana orangnya? Sampai mungkin Asep Iramati dia nyokot liriknya. Tunjukkan padaku di mana kuburnya. Di redaksi nanti juga gitu. Kira Asep Iramati dia. Ya, dia sudah wafat katanya. Apa yang terjadi? Hikmah dari kemanfaatan sikap Nabi saat itu orang itu masuk Islam spontan. Nyatakan, aku merasa kehilangan. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna keren gak? Ya. Jadi kudu sabar. Dan sabar pun manfaat. Banyak ibu-ibu garosing saat, Ustada, abdi teknis kurang kumaha sabar katanya. Sabar gaya batasna, eh nyen rumus sorangan lain sabar ayah batasna balikkan timimiti mimiti nak batasna sabar setuju bukan sabar ada batasnya batasnya sa untuk sabar rek naon deh coba maka ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu maka membuat kemampatan pun harus sabar tahu yang menciptakan lampu siapa lampu pijar bohlam Thomas Alva Thomas Alva Edison padahal sekolahnya tara asup Alva wae tapi eta manfaatnya nepi ka ya panjang umurnya walaupun dia bukan mukmin bukan muslim nah lihat video di luar negeri itu sangat dihargai sekali kalau kita respect ada orang jatuh dompetnya kita ambil kita kasihkan itu orang luar negeri sangat menghargai sekali karena di sana sudah hedonis dan individualis jadi orang Indonesia mah kapake pisan di ditu mah perilaku teh karena someahan orang Indonesia mah selalu nanya nya ayah sih nu cicingan, tara ngomong sekali ngomong pinjam duit ayah wae lah tapi kan tidak semuanya seperti itu cokotna nu dominana we bicara khairun nas anfa'uhum linnas manusia yang paling bermanfaat bagi yang lainnya adalah manusia yang harus kita bingkai karena kita manusia jangan berpikir orang lain di sini orang bisa mereka manfaatan kita sudah bisa memberi kemanfaatan ke yang lain tidak ada sampah satu masukan, lain tulisan dilarang kencing di sini kan orang mah negara spanduknya eh alhamdulillah semenjak himbauan sholat subuh berjamaah dan sholat berjamaah di masjid itu kan semenjak himbauan itu di mana-mana alhamdulillah penuh jalan dengan sepanduk ay eh, masjid nama gitu ya luar biasa diurang ada ikhtiar tapi kan harus dengan praktek nyata dakwah itu bukan hanya cerita tapi charity diurang dilarang kencing di sini dilarang buang sampah di sini tapi kan di bawah pengumuman sampah hungkul di bawah pengumuman bau hangsur satu ketika dapat pelakunya tuh kermigawe larangan eta dilarang kencing di sini kerkencing we dirinya wer kurang langsung dijewer celi daging jadi panon tumor eta aya tulisan ai ustad ningali teu abdi kencing di mana di handap eta tulisannya di mana di luhur pinter tamun pipisna dikitukeun kakara sok ustad jewer Uh, Oke okay, kudu objektif kusaya teh cokel eta lagrag bersihan sih eta, tah tangis tangis dihanap tungtung nama sintruk biri gidik ini tuh tebalik dia setebetah cicing di Indonesia teh yang balik ke Garut jadi kebijakan-kebijakan teh jadi kebajakan bukan jadi kebajikan maka Indonesia tidak butuh orang pintar Indonesia hanya butuh orang yang jujur bermanfaat tidak menjilat ya saya punya quotes sok tulis sok tulis teh Henry tulis teh Henry Hirup hayang hampang mah tong menjilat gara-gara ingin dilihat. Tong menggonggong gara-gara ingin ditolong. Tong menggigit gara-gara ingin dikasih duit. Kenapa Ustad? Karena hidup tidak segogog itu. Terus jangan ingin dicari lalu bersembunyi. Jangan lari karena ingin dikejar. Karena perjuangan tidak sebecanda itu. Sok biarkan sendiri tapi dengan Allah yang uh, greget min sekolah darotin wa in ahsantum ahsantum palaha kau bikin kebaikan itu bukan untuk orang lain untuk dirimu sendiri sing era atuh kuda delman pada hari minggu kuturut ayah ke kota naik delman istimewa kududuk di muka tapakur kududuk samping pakusir yang mengendali kuda supaya baik jalannya kudamanya etang merjuangkan dunungan sampai lupa di baju lupa di calana tapi tak lupa berkacamata makanya istilah kacamata kuda nya wal adiyati dobha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa bihi naqa fa bihi jama'a demi kuda perang perhatikan dia mengeluarkan percik dari telapak kakinya api yang berbenturan yang teh apa aspal saking semangat mengerjakan perintah majikannya apa yang dia dapat pecut sampai ke lokasi huut jukut coba dunungan numpak kuda nak turun tina kuda barita capek gek diuk di warung ABC susu bolu samsu gehu cuci mulutnya jambu finishing kusangu hari kuda numpang capena pecut cukut huut ayah di, di bu kuda demo minta kenaikan gaji sing era atulah maka al haya minal iman malu pun sebagian dari iman mantang menghirup tebar manfaat aduh jika nanti kudu rada ngobrol jeng kuda eh kudama manfaat hirupna hiji dua main atau kepada pokan apa tuh yang di sidang layak ke atas teh ayah pedoyepokan dayang sumbi peternakan ulat sutra punya udisba tuh saya main ke sana eta hilut diberi daun murbeinya lalu diproses ting ayah mesin tekstil merena betengna teh jadi sutra subhanallah cik ngasaan Pak nyungkeun saboboko ka ngolalab. Disimpen, disiup, disepan, dikukus, dicoyakeun nganu sambal, ditingali pas urang miceun teh nah jadi benang ti orang Jadi nuki kitu. Maka malu nggak? Maka kalau rasa malu muncul, hidup akan termotivasi untuk membuat manfaat. Cok, dan semangat atau ngaji kia mah. Ah, kuota usia mau segera habis. Apa yang sudah kita investasikan, pasti fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tapi tetap harus berdasarkan ilmu. Wala takfu salah laka ilmu. Jangan mengerjakan suatu perkara tanpa ilmu. Modal ngejos nggak cukup. Jo kalau waktu trans studio teh ngejos, wah iman naik. Lain nulain salah we Ya, langsung aya amanah naon dihajar ku si eta. Parek muntas ka ditu Eh, ini ini ah dipangku langsung tadi tanya hela saking semangat pas nges nepi TK pentas lain diburuhan puas diciduhan. ah ini ini sudah diseberangin teh bukan bilang makasih malah ngeludahin nenek teh karek beres mentas tanya hela ini rek mentas mau jadi kebaikan pun jadi tidak bermanfaat kalau tidak niatnya lurus caranya tidak mengikuti sunnah kalau dalam beribadah man amalan laisa alihi amruna fahuwa ruddun jadi tidak bermanfaat amalnya itu walaupun seperti baik dah baik mah belum tentu benar kalau benar pasti ba baik bagus mah lawannya jelek kalau benar lawannya salah maka empat choice-nya benar lawannya salah baik lawannya jelek pilih salah satunya Pilih benar aja, benar mah pasti bagus, jauh ke jelek. Tapi kalau hanya pilih baik, hmm, karena ya pilih baiknya. Kalau baik mah belum tentu benar. Orang pengen disebut baik, wuh, hijrah ngejos langsung atau Pas saya anu di pika bogoh nah, di tukang, sholat asar dia 8 rokaat. Empat aja bagus tad, komo delapan mangga mamam. Nah habet dalapan rokaat jengker isuk oh, orang Jawa. Wah ya. oh, manfaat mah manusia bermanfaat mah jelas Rasul tempelnya kemarin panitia sempat nanya Ustadz hadis ini sorry nggak sohi nggak sohi kena kalau hidup tidak bermanfaat coba mau apa lagi yang bahaya memanfaatkan orang lain tanpa memberi manfaat maka orang yang dekatnya pun akan dikecewakan ah siapa asas manfaat yang orang teh yang nah nahungku maka kata saya tidak Ali Pengen tahu sahabat terbaik kita? Terbaik kita? Lihat, jangan terjebak dengan banyak pas kita dapat musibah. Berapa orang yang tetap dengan kita? Awas, seleksi. Dulu saya tuh, air nama ulah uh, yang gemerong Dulu maker, ya lagi biasa-biasa gitu. karena air nama ngehits satu. Tidak begitu hits sih, tapi orang hits mana yang tidak mengenal kita ya? ada Indri Albis di sini ya Ustadz Evi teh sekarang teh lagi naik daunnya dah hilud bahwa lama kan saya pernah cerita di sini balik video video kenny harus diuji ta pertama ngaji di dia atuh coba ah joloba weh sab lempang di back di dia ta lempangan tinggal di jamaah weh lo bakil itu ayaah we nunyu kamar macan apalun orang Ustad saja sajaeta tukang kabel lelembangan wa ibu tukang kabel beres di dia turun tadi itu ngape lah nah ngape kan boga duit menang amplop biasa beli kopi di warung nu hideung teh 2000 heuh 60.000 belah ditu mah jaba pahit ternyata gulanya diamin aduh apa ya tante gula da tulisannya sugar brown brown su brown sugar sugan teh lain gula kurang teh ambil rek beak aing mah beregula, dibere gula eh. rek menta gengsinya emang gua cowok mengapa menta hmm, duit loba apa butuh, eh, menta ternyata eta gula nanti sugan teh tutspi kurang mah cicing pas eta keur gitu kitu teh tukang babaturan kan style saya mah tiba lah kieu nya teu ngadegungkeun we kenaon bro wah lamun ayah jamaah hapaleun harita ini penistaan agama ini aya ustaz di degung-degung tapi saya ingat ke Rasulullah yang pernah dendam kalau mana bro mana di mana pi dikukupluk tiga tukang pila dua nges ngadegungkan nyebut tukang pila dicatat perbuatan tidak mengenakan tapi nggak boleh jajing dulu nggak boleh punishment dulu memang tak apalin jauh muter we, diuk we. pi gawe di mana enak nges ceramah koplok mana ceramah kiblah dia kalau mebo lakon mah kebayang nggak masa lalu saya seperti apa sampai saya bilang ceramah nyebut koplok ya udahlah alhamdulillah kiparat dosa maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu kan gitu. Setiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita punya masa depan. Ya kalau kamu lelah mengejar dia, aku selalu menunggumu di belakangmu dengan rasa sakit ini. Ya, tungtung naon? Eh, pitulung Allah teh. Ting barudak. Jika nama model albis dagelis hari teh. Cangkung biji ti tukang atuh. Kieu Ustaz aku duluan Genah teh lempang teh heuh. Lempang lawe ngenah kebayangnya Bila wangi Musa ya bisa curang teh Duluan teh please Kemana pulang? Apa Ustaz mau bareng gak fitnah? Sini e, Tadi ikut kajian ya Siapa yang ngisinya Ustaz Evi Percaya bro? Orang ceramah? Ah gelis gitu mah dibayar paling Teh tengaruh tengaruh Mangga mangga ini dunia manfaat antepkeun cina ngomong katulungan nama ku malaikat di belah dia tah ngan malaikat berbentuk nenek-nenek Ustad di payun cina kemana nih uih ah ngeroyoh cina siang kan nih ah cina lami dan ini mal nah apa nih do ongkos muhun kadia dia ehnya apa yang mapa rame kita <laughs> sugan direct mere solusi cina solusi mah ka penggadean nih kadir kadir kadir nih kadir nyungkan tulung tadi ini ngiri ngaji ngaji sa dengi ke, eh, dengi ke. Sa nu ceramahna jawabannya itu juga budak gawe ustad tos amnesia cina. kan ustad nu ngacapruk tadi teh ngahuleng ta langsung keluar suaranya lirih goblok Mana jadi ustad? Jadi jadi ustadnya goblok. Ya, tantangannya bener banyak. Tapi baik ada orang manfaat. Dia akhirnya ikut kemana-mana enak on the street dakwah tapi hampur apinya orang beki yakin ini ningali mana subuh subuh di kukupluk na TV yang mana koplok mana eh. tukang pila koplok mana selama? goblok mana <laughs> jadi ustad kan tidak nyen jadi melak parema sok jadi jukut mun melak hade sok jadi butut ketika kita bermaksiat orang diem aja tapi ketika kita masjid pasti dicie-cie lah cie edan seta adan koplok seta sholat siapa sih yang dekok tarap sholat wae aing itu sholat benghar tuh gogoda teh loba maka kebaikan yang dinyatakan Al-Isra ayat 7 itu, kenapa kebaikan, kemanfaatan itu ada ke masjid? Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang hukuman bagi kejahatan, hati-hati, bagi Allah mah mudah. Yuk baong, yuk baraongnya. Ibarat nges hajat ngabarala, kan samak teh sok kan Bubuk ranginang naon ala hancur gitunya mun orang bangsa Indonesia bang, dikitukeun tah ku tsunami ku naon tah diganti generasi nah itu janji Allah sok hayang tereh hirup manjara rahat weh ke diberesan ganti generasi nu anyar maka berbuat baiklah karena kebaikan mengabadikan segalanya izinkan saya berkisah tentang kebaikan lupang kuatna di dunia naon survei menyatakan 100 orang ketika ditanya besi pret ah tapi bener ketang Kenapa besi? Kalau menurut pendapat mah gunung. Ya tapi kan gunung eleh ku besi. Eta anu ngerukan lingkarna greg naon eta? Beko kan? Ai beko tinu naon? Tinu besi. Oh betul. Ketika berbeda pendapat bisa jadi dua-duanya betul. Dan berbeda pendapat mah tidak harus menyebabkan perpecahan atau yang menyebabkan perpecahan mah bukan beda pendapat, beda pendapatan. Jadi kedengkian, Ternyata ada muncul lagi satu mazhab, lain besi, nukuatma lain gunung, walaupun itu benar. Api cenah. Nah, kan beko dibentukna ku Di pek-pek, di jurnaon gitu dibentuknya itu dengan api. Oh berarti api. Maka berapi-api lah. Si jago merah melalap Jakarta, oh, oh bener api. Tapi api tuh diem. Kalau ketemu air, nyak. Maka dalam tubuh kita sekian persennya air maka jelma nu kahausan, nu kekeringan dehidrasi sogogorowokannya air air gitu kan berarti cai air tenang itu menghanyutkan maka nu tenang hati-hati loba caian itu berarti tarang ngomong nu tenang sekali ngomong nyeun duit ya ningan ya berarti air yang jago nah air elena ku naon air mah elena ku angin kalau air sudah bersatu dengan angin namanya badai. Ada badai Rita, ada badai Karenina. Kenapa badai dinamakan nama perempuan, nama-nama perempuan? Karena perempuan kadang suka jadi badai di rumah tangga kita. Kenapa perempuan namanya Hawa? Hawanya curiga. Dan kita paling nggak kuat melawan hawa nafsu karena tiap lihat hawa nafsu. Kenapa cowok namanya Adam? Adam maunya ini korban-korban Adam ini korban-korban rayuan kenapa perempuan terjebak dengan rayuan Adam karena perempuan tahu manfaat lidah buaya perempuan mah paling tahu manfaat itu. nyawa teteh rayuan dinyakin. we handeuna na pabelit ningali banget salaki siga beten siga banget ya teh Teteh orang korban rayuan teteh. Ya maka air takut sama angin hujan dipecahkan aku naon angin mestinya segede-gede gini segede-gede meja pecahkan gua angin jadi gede segede-gede kalapa menang marud hujan awal letik kan yang babaturana ngoroyok jadi jibreg ah berarti angin yang jago angin elena aku naon angin elena ku tukang sate ker hangout ge kadari arulin wae asakeun asakeun wah angin di gararawe ngasakeun sate dijen AC dijen kipas kan berarti manusia yang jago kita hei jangan merasa jago harus jago merasa sejago-jagonya manusia kalahnya sama apa utunuh tahu Oh, keur ngaji Ustaz Evi bolotot polototan, mimiti nama. Kek diuk bismikallahumma ya bismikallah. Minal muslim. Plong antara ada dan tiada tinggal kadenge sorana hungkul ting di mana Ustad Epi nama nepi kang impi manehna impi nyepah rasaan nyiduh karena kaleng pada kabaturana cerot balik ngaji teh pasea ya, bara uciduh berarti jema Elena kunaon kutunduh mata mau sleep ke mau alright sare ke mau balik da tunduh mah elehna ku sare ai sare elehna kunaon Mundek saya bismikallahumma ahya bismika amut. Ya Allah dengan menyebut namamu aku hidup, aku mati. Bisa di tidur terakhir berwudu dulu, sholat syukur wudu lalu tidur. Karena tidur itu bisa jadi penghantar kematian karena tidur itu miniatur kematian. Maka bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana badama wa matana walihin nusuk. Bersyukur alhamdulillah ya Allah engkau bangunkan aku kembali setelah engkau wafatkan badama amat tanah walainus sebentar lalu aku akan nanti kembali kepadamu tidur selamanya mentak tong sare wae teu bosan ti orok sare ini beki pisan hayang disareken teh hudang-hudang ya mentang musa muntunuh sareken hati-hati dengan tidur berarti yang paling kuat apa kematian ternyata ada yang paling kuat dari kematian naon kebaikan yang bermanfaat Nabi Muhammad Rasulullah SAW masih disebut ya, dia tiap sholat, tiap adan, tiap komat. Karena banyak kebaikannya Ibrahim alaihissalam. Saya tetap akan bawa tema ini ketiga pernyataan yang ada dalam hadis Nabi, idamatal insan, setiap anak Adam in kotoa akan terputus amalnya ketika wafat. Jadilah manusia yang bermanfaat walaupun itu sudah mati, tapi itu jalan terus. Maka manusia bermanfaat harus punya tiga amal ini. Satu, ilman yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat dengannya. Khairukum ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Kemarin tema kita di sini sama SMP 5. Generasi Qur'ani yang mengajarkan satu huruf, belajar satu huruf lalu diajarkan lagi sampai orang itu jadi ulama, dia kebagian manfaatnya. Multi level marketing. Dia jadi offline-nya tidak harus jadi ustad dapat ilmu fotokopi tulis sebarkan ada ilmu yang meliputi bumi dan langit terpenuhi dengan kata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sok tulis ceramah teu bisa ku bagi-bagi dibaca di henteu urusan manehna tapi ketika banyak follower tadi oleh MC mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi seberapa banyak orang mengikuti kebaikan yang kita ciptakan sebanyak itu pahalanya ini ada di Ibrahim seperti manasiknya Ibrahim berapa juta orang tiap tahun umroh dan haji Siapa yang menciptakan pertama? Ibrahim. Softwarenya itu manasiknya. Kudu ani manasikakum. Lalu turun ke istrinya Siti Hajar. Berapa juta orang tiap hari minum jam-jam. Keren ya? Dan tidak akan pernah habis. Subur mana Mekah Roma dengan Indonesia yang kita cintai? Subur Mekah atau ayo nama membahala gersang. Subur tapi kurang berkah. Apa bukti kurang berkahnya? Jam-jam gratis meli di pasar baru meli mah di Indonesia di itu mah gratis ek mau sabara galon ngepek diurang tongkat kayu dan batu jadi tanaman gemah ripalo jenawi toto tentrem kertora harjo slogan pipis aja bayar bener tuh pipis bayar tuh sabara dua ribu mun duitna lima ribu oh pulangan isingkan tilu ribun jadi gocengan ki ijing ising Sok, berapa orang yang minum jam-jam tiap hari? Kebagian nggak Siti Hajar? Dari kemanfaatan yang diciptakan itu. Perjuangannya dulu lihat. Maka orang yang besar adalah orang yang menghargai jasa pahlawannya. Tong ngunawe kari ngelegukan. Berarti manfaatnya panjang sampai hari ini ya. Orang yang pernah tidak ke Mekah juga nyobain jam-jam. Lalu kurban jasanya Ismail. Itulah replika orang-orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Tidak hanya manfaat bagi dirinya, tapi bermanfaat juga bagi manusia yang lainnya. Sebelum ditutup, ada pernyataan, ada pertanyaan, ada pengalaman, ada pengamalan. Silakan ke MC dikembalikan. Saya kembali setelah pesan-pesan berikut. Ya, barangkali di antara teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan? Yang dari Iwan dulu barangkali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya ingin bertanya nih. Dua tahun yang lalu ketika bulan puasa ya, saya tuh habis mengaji, <clears throat> lalu saya tidur. Nah kemudian saya tuh bermimpi ketemu seorang bapak-bapak, lalu bapak-bapak itu berbicara, ada yang mau bertemu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam mimpi itu saya melihat tuh adalah cahaya putih terang gitu sampai saya nggak bisa terlalu lihat gitu dan saya ingat salah satu hadis bahwa tidak ada yang bisa ditiru dalam mimpi kecuali Rasulullah bagaimana menurut Ustadz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam hadis itu sohih jadi jangan sembarangan ketika kita mendapatkan fenomena pernah bertemu Nabi harus diidentifikasi dulu berdasarkan riwayat-riwayat yang sorry dalam tafsir-tafsir Nabi itu rambutnya segini kalau berjalan dia gagah nggak berbunyi tuh orang juga orang mau tak tak tak tak gandeng Nabi makan terus mau digeruan ngalir KB kebayang nggak cowok banget gitulah ngalir teh mau digeruan teh ngalir KB Ustaz Ebi kan mau digeruan ngalir KB karena keleknya bisul gitunya jadi harus valid dengan itu. Ya memang Rasul tidak bisa diserupakan dengan iblis manapun. Tapi kayak yang anda lihat cahaya ya. Ya. Nah yang perlu dalil itu siapa yang menyatakan cahaya itu adalah Rasulullah. Hati-hati dengan tafsir mimpi. Karena kalau salah meleset bisa jadi tahoyul. Keyakinan bisa jadi musrik. Ini kalaupun ia ketemu jempling mereka bonus di Allah. Lalu cari ilmunya bagaimana identifikasi fisikli Nabi yang diterangkan oleh Nabi sendiri melalui para sahabatnya khawatir nanti jadi ada persoalan baru yang kemudian merasa bersih, merasa suci, merasa sudah sempurna. Ini yang bahayanya di, jadi merusak ibadah kita dengan ria. Padahal itu teh jebakan Batman sebetulnya mah. Maka yang saya lihat apalagi fenomenanya hanya melihat cahaya yang saya sendiri tidak jelas gitu. Setan tuh paling keren lah menjerumuskan manusia dari jalannya yang lurus. Maka berlindung kepada Allah. Kalaupun iya jempling weh. Tong di beja Ya, itu mah sangat aurat karena bab spiritual yang tidak harus banyak orang tahu karena kalaupun diberitahukan kita jadi punya rasa lain nantinya. Ada lagi? Dari Sister Said silahkan. Dari Ahwat ada yang ingin ditanyakan? Ada? Dari Ahwat keren sekali pertanyaannya sehingga tidak perlu jawaban. Kembali hiji welah. lah. Satu lagi aja ya dari Ikhwan barangkali ada lagi. Eh Ahwat ada? Oh ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi uh, Saya mau bertanya, uh, pernah dapat nasihat gitu, uh, katanya ahwat itu terbatas ya ruang geraknya gitu, uh, kayak ya udahlah di rumah aja gitu ngapain sering eh, sering-sering datang ke kajian uh, apalagi masjidnya jauh-jauh gitu lebih baik banyak keberkahannya di rumah gitu uh, berbakti sama orang tua nah uh, yang jadi pertanyaannya gimana mau kita ahwat uh, bermanfaat bagi banyak umat gitu kalau misalkan terbatas seperti itu gitu Ustadz kasih kebesaran itu kan bukan hadis tinggal berani aja melawan arusnya yang akan ditanya di akhirat bukan berapa orang yang kau saingi kau selisihi tapi berapa, satu orang yang kau selisihi Rasulullah kata siapa ruang gerak perempuan terbatas sholatnya sama saumnya sama cuma ada hal-hal yang nukson dini sedikit agama gara-gara ada semacam punten e, tamu bulanan itu tasodakna dikiparati dengan sedekah maka Nabi punya pengalaman nih Ketika Isra Mi'raj ini uritun nar, aku melihat manusia dan diperlihatkan neraka. Yang kebanyakan penduduknya manusia, tapi dominan an-nisa. Kenapa perempuan? Bukan kenapa perempuannya tasaddaqna, mereka krisis sedekah, yakfurnal asir lebihnya jarang bersyukur atas nikmat. Perempuan nggak dilarang keluar rumah kayak kajian, tapi yang penting jangan menimbulkan fitnah. hati-hati parfum, bila wangimu saja bisa, menahan detak jantungku apalagi suaramu jadi ulah memicu fitnah itu mah bahasa mitos dulu mah kan orang tua perempuan mah tong cicing na golodog gitu kan maksudnya ngahalangan gitu tong cicing didinya batur kehalangan lain temenang cicing na golodog E, awewe mah tong ada cau ambon bapak hayang teteh nya kan bahasa orang tua dulu mah teh keren-keren banget mun aya nu maot kolongan cenah jadi kalau orang meninggal mau dikuburkan kita teh arasub dulu masih ada ya arasub dulu sepdur kahanap ya artinya dia sedang memesankan satu kearifan bahwa setiap kita teh di kolongan kematian gitu ada di bawah ancaman kematian cuman mesankannya nggak dengan bahasa seperti ini dengan bahasa simbol terus naon lamun nguburkeun mayit jeung ukuranana diurang prakteknya dikubur jeng awi letikna dipaok deh putingna jang usep senang biasanya bangenan tuh jadi riweh lah pokok nama padahal ukurannya setiap mati itu sudah menjadi uku ukuran cuman bahasa orang dulu itu arif dan bijaksana orang nu kudu cerdas mata kemun ustad tarang nalalega teteh berfikirnya visioner futuristik keharap beda jeng ahli sejarah ahli fosil ahli mantan botakna pasti ditukang eta nu botak nanti luhur ahli astronomi eta nu botak segala kapikir matak super sekali jadi teteh jangan ter terhambat dengan ruang gerak selama ada dalilnya pergi aja dan manfaatnya akan terasa oleh dia karena berbuat kebaikan mah bakal banyak penghalang karena life is never flat hidup nggak pernah lurus tapi kita harus istiqomah dan itu jawabannya ya ya turun ustadz ya. Sudah jam 5 kurang 7 ya. Masih ada pertanyaan? Masih ada yang gimana? Tad? Masih ada yang mau tanya? Satu lagi lah diwitirkan. Oh, iya, akan yang tadi yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang saya tanyakan ya Ustaz, uh, kan tadi di awal Ustaz menerangkan tentang tukang beca ya tadi ya. Eh, dia mempunyai apa namanya amalan gratis. Nah, yang saya tanyakan uh, gimana caranya supaya kita mempunyai amalan rahasia gitu, cara menentukannya. Sementara kan setiap proposi, uh, eh, apa setiap orang mempunyai pekerjaannya masing-masing gitu. Yang penting Ma jangan yang penting jangan plagiat. Jadi lakukan orang lakukan amal yang belum orang banyak lakukan. Jadi harus menciptakan software. Ya tetapi saya tertarik dengan amalan Syekh ya. Jadi Syekh itu kenapa bacaannya nyampe ke hati? Jadi jamaah tidur, saya pernah ke India, Pakistan, Bangladesh dulu. Jadi ada saya bacaan Qurannya asik. Tapi ketika jamaah tidur di itikafnya, saya itu keluar pakai sorban seperti dicadar, pergi ke WC, nyikat WC lalu membersihkan kan di India mah spiteng di dulangan. Jadi ketika kotoran manusia penuh di dipicenan. Makanya nyecep itu amal rahasia. Jadi bukan rahasia lagi kalau diceritakan. Nah kita ciptakan dengan pikiran yang kita mampu namun ya pekerjaan yang sekiranya orang tidak melihat gitu loh karena kan maksiat mah pengennya tidak dilihat tuh kebalik kebaikan mah kebalikannya hayangnya selfie gitu kan otw duha otw tahajul gitu kan otw naon lah nah, mestinya ada amal yang tidak banyak orang tahu cukup kita dengan Allah saja dan ini akan menjadi sebuah keajaiban percepatan untuk sebuah hajat oh kan pernah saya cerita di sini juga saya ulangi ya buat motivasi ya ini orang resign liburan cuti karena gawe gaji lumayan, imah boga. Tapi satu ujiannya jodoh telat. Nya ganteng-ganteng mubazir gitulah. Nya datang ke Ustaz Epi ke luhur, ke Baitu Syukur. saat ngilu liburan saminggu weh naon. Tujuh hari mencari cinta, kesal. Ya duit kermahar, tercair-cair cina, objekna. Nyangges atuh ke duha Duha itu obat berduka. Sok berholat dengan Allah. Duha seminggu Nabi kahideng ayat tapakan. Berarti bener duhanya per 12 rokaan. can tahajud, can baca Quran. Jadi itikab aja. San mana cina uwe. sinyalemen-sinyalemen uwe. tanda-tanda cina itu ke jodohnya sabar weh tuh Allah berhak mengujimu, kamu tidak berhak menguji Allah cik satu. Yang satu sada ima faida ajamta patawakal Allah sudah maksimal rasa nanti ikhtiar mah tawakal serahin aja ke Allah pas pakai sepatu frekuensi mulai berpihak jawaban mulai ada kan pakai sepatu datang anjing bikang kewok. tah jodoh cu orang stad ini tega namanya orang ngajodoh jeng anjing eh life is a process antara kohru saya wa lakum bisa jadi itu yang terbaik buat kamu lain terbaik anjing nak Tingali dibawa ke rumah sakit terus naon eh di perban di betadinan di kumah ku perawat perawatnya barodas bajuna ya ker gitu ngobrol ah kenapa bisa terjadi seperti ini what's wrong cina Yo gelo cina boga ustadz teh kamarinaan saya nyari jawaban masalah jodoh saya tujuh hari di masjid Baitul Syukur tapi kadang digegah anjing aa tenang tong berburuk sangka Allah mah tergantung prasangka kita aku juga lonely katanya tidinya rame nama geus kawin sok ngaji ka dia jelema mana? eta mah cerita ini diceritakan ama rahasia na duha seminggu belaan e, cuti di kantornya. langsung jawabannya hari itu juga di seminggu terakhir ketika ini diceritakan langsung loba nuduhatin duha saya Nges duha teh sukuna teh dikariukeun. Nungguan anjing datang. Ah, kurang mah. Ciptakan satu amal yang belum orang kerjakan, belum banyak orang kerja. Saya mah suka main ngoprod ke gunung, naik trail, mau uang secukupnya. Orang-orang yang di pelosok, ke pulang, tuh nges jadi terjadi rahasia. Deui, ini contoh. doa mereka teh, air mata mereka teh kerja makan ngalah suluh diberi duit 200 ribu sok dan melongkah orang itu juga malaikat tuh kerma hek asep ya, ya. timana di nuhun. Jadi bersikap ajaib. Nanti Allah berikan keajaiban kepada kita. Maka imam keep silent please. Makai pebra wentong, entong make suara. Cembling we. Tak ciptakan naonnya. Orek ngepel masjid tengah peting menang. Rek nyikat WC. Pangijeng masjid naon rek disikat WC na. Nya sugan menang jodoh ti WC nya eh bisa jadi Raisa ke toilet terus orang jo ku Allah tuh dikasepkan orang jo Raisa bogohan nggak nggak ada yang mungkin ku eh nggak ada ajaib eh cobaan gerasok gratis tuh pakai kuota ya ya sudahlah itu saja ya jadi sirra nih ya beramalah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi yang penting ikhlas dari hati yang kita kurang amal itu beramal secara sembunyi-sembunyi ya cukup Allah yang tahu Ditutup saja dengan doa biar kita menjadi manusia bermanfaat. Ini doanya saya sekali semuanya sekali ya. Allahumma, Allahumma ya, Allah, ini, aku, as'aluka memohon kepadamu, ilman nafi'an ilmu, ilmu yang bermanfaat warizkon wasi'an rizki yang luas wa syifaan min kulli da'in dan obat untuk segala penyakit Allahumma ya Allah ini aku as'aluka memohon kepadamu ilman nafi'an ilmu yang bermanfaat wa rizqan tayyiban rizki yang baik wa amalan mutakabbalan dan amal yang diterima ini doa udah apa yang berikutnya mah Rabbi Ya Allah ya Robku Zidni Tambahkanlah kepadaku Ilman Ilmu Warzukni Rizkikanlah kepadaku Fahman Pemahaman Allahumman fa'na Ya Allah ajarkan Ilmu Yang bermanfaat kepada kami Allahumman fa'na Wa'alimna ajarkan kepada kami mayan fauna apa-apa yang bermanfaat bagi kami wazidna dan tambahkan kepada kami ilman yan fauna ilmu yang bermanfaat bagi kami semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri kita dan manusia lainnya karena itulah sebaik-baiknya manusia aku lu kali hada wastaghfirullahaladzim keseke panjang jalan kapacet punten tepanjang sehingga kaburu macet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh